oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala babul muhafazati ala ma'tadahu minal khair. Bab menjaga kebiasaan-kebiasaan baik. Sebenarnya isi dari bab ini pernah dibahas pada bab yang lalu Yaitu bab tentang menjaga amal-amal Maksud daripada bab ini Kalau kita punya kebiasaan baik Supaya kita istiqomah untuk tetap melaksanakannya Jangan dirubah, jangan ditinggalkan kebiasaan baik itu Al-Imam Nawawi rahimahullah taala pertama-tama membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 qala Allah taala innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah Subhanahu wa taala berfirman sesungguhnya Allah tidak akan merubah apa yang ada pada kaum sehingga mereka merubah apa yang ada pada diri mereka ya bagaimana tafsirannya Syekh Salim bin Eid Al-Hilali menyebutkan tafsirannya yukhbiru ta'ala annahu la yughayyiru ni'matan an'amaha 'ala 'ibadihi hatta yughayyiru ta'atahu bi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa dia tidak akan merubah suatu nikmat yang diberikan kepada hamba-hambanya sehingga mereka merubah ketaatannya dengan kemaksiatannya. Ini tafsiran yang pertama. Wala yarfa'u dhullan halla bihim illa bi ruju'ihim ila Allah wa tamassukihim bi manhajihi wa ittiba'ihim li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tidak akan menghilangkan kehinaan yang ada pada mereka sehingga mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpegang dengan manhajnya serta mengikuti nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tafsirannya kalau kita ini oleh Allah diberi nikmat, maka nikmat itu selalu ada pada kita selama kita taat. Kalau ternyata kita berubah maksiat, maka nikmatnya oleh Allah dicabut. Allah tidak akan merubah sehingga kita yang berubah. Jadi taat mendatangkan nikmat, maksiat mendatangkan mendatangkan musibah, mencabut nikmat. Maka dari itu ya ikhwan, sekarang di Indonesia ini banyak musibah. Musibah. Terus terang Indonesia sekarang sedang dituju, dituju oleh musibah silih berganti. Yang ini belum selesai dan datang musibah yang ini. Nah ini kita harus harus apa namanya muhasabah, mawas diri, introspeksi. Ada apa ini? Kenapa pak Indonesia dituju terus ada apa? Mesti ada apa-apa. Di antaranya ya ini karena kita meninggalkan taat, kita menuju maksiat. Musibah terus datang. Musibah maksiat dilegalkan, perzinahan, khomer, perjudian, kesyirikan, penimpangan, segala macam dibiarkan. Yang musibah terus. Hukum Allah dicampakkan, syariat Allah ditinggalkan, sunnah Nabi diinjak-injak. Terus musibah akan datang. Karena kalau kita taat, maka yang datang nikmat, kalau maksiat yang datang adalah musibah, nikmatnya dicabut. Dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kalau seseorang mendapatkan kehinaan, dia ingin kehinaan itu hilang, maka syaratnya adalah kembali kepada Allah, mengikuti manhaj Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Iya kan? Kita hina. Bagaimana supaya mulia? Ya kembali ke Islam yang benar nanti mulia. Sebagaimana hadis yang sering dibawakan oleh para ulama di antaranya Syekh Albani rahimahullahu taala, hadis sahih yaitu sabda Rasulullah SAW "Ida tafayyatum fil ina, wa adna adnabal faqar wa raditum zara, wa taraktum al fiha." sallallahu alaikum dullan, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kamu telah berjual beli dengan cara ina, menipu, riba, Wa akhadtum adnafal baqar dan kamu pegang ekor-ekor sapi. Wa raditum bizara dan kamu rela dengan bercocok tanam. Ngurusi dunia saja. Wa taraktumul jihad, kamu tinggalkan jihad, enggak mau jihad. Sallallahu alaikum dullan, Allah akan menimpakan kepada kamu kehinaan. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum yang mana kehinaan itu tidak akan dicabut oleh Allah sehingga kamu kembali kepada agamamu yang benar. Jadi kalau kita mau mulia, hilang dari kehinaan, ya kembali kepada agama yang benar. Bukan cinta dunia, karena penyebabnya kehinaan adalah hubbud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Iya kan? innallaha la yughayyiru ma fi qaumin hatta yughayyiru ma fi anfusihim Allah tidak akan merubah apa yang ada pada suatu kaum sehingga kaum itu yang merubah apa yang ada pada diri mereka kita ada dalam nikmat nikmat akan terus pada kita selama taat kalau maksiat nikmatnya dicabut kita dalam keadaan hina tidak akan dicabut kehinaan itu oleh Allah kecuali kita merubah diri kita kembali kepada Allah berpegang dengan manhajnya dan mengikuti sunnah nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian waqala ta'ala Allah berfirman pula dalam surat An-Nahl ayat nomor 92. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Ini perumpamaannya di Al-Qur'an. Kalau di Quran ada perumpamaan, itu adalah perumpamaan yang paling baik dan penuh dengan makna. Sehingga kita perlu mempelajari apa maksudnya. Di sini Allah mengatakan jangan kamu menjadi seperti wanita yang menguraikan benang yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai. Diibaratkan wanita ya, karena kebanyakan memintal itu adalah wanita. Tapi umum jadi ibaratnya orang itu bikin kain kan. Mula-mula dari apa? Dari benang, dipintal, dipintal jadi kain. Nah, setelah jadi kain jangan dirusak. Jangan dicerai-beraikan jadi benang lagi. Maksudnya di sini kalau kamu sudah baik, jangan berubah menjadi rusak. Istiqomalah dalam kebaikan. Sudah baik, teruskan baik, jangan dirusak lagi. Ini penting ya ikhwan. Karena kalau orang sudah berada di atas hidayah Ternyata dia berubah nggak mau hidayah Maka sulit hidayah kembali lagi Jadi sudah tahu kebenaran Di tangan kebenaran itu Tapi ditinggalkan, dilepas kebenaran itu Maka kemungkinan besar Tidak akan kembali lagi ke tangan dia Karena memang dia nggak mau Allah mengatakan di Quran Di dalam surah Al-Baqarah kan Ula'ikal ladina ishtarawud dolalata bil huda Fama rafihat tijaratuhum wa makanu muhtadin. Mereka itu yang menjual apa namanya membeli kesesatan dengan hidayah. Hidayah di tangan. Ternyata dia membeli dolalah kesesatan, pembayarnya adalah hidayah. Maka perniagaan mereka tentu saja tidak akan mendapatkan keuntungan dan mereka tidak akan mendapat hidayah lagi. Hidayah di tangan tapi dia lepas nggak mau. Dan ini juga sudah dibahas panjang lebar di bab menjaga amalan. Kemudian berikutnya lagi waqala ta'ala Allah berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat nomor 16 wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang yang diberi kita sebelumnya. Lalu mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. <clears throat> Jadi Allah melarang kita menjadi seperti ahli kita. Ahli kita itu mula-mula baik. Tapi lama-kelamaan ternyata mereka menjadi tidak baik. Maksud daripada ayat ini, kalau kamu baik, usahakan tetap istiqomah sampai selamanya ya baik jangan dirubah lagi jangan meniru ahli kitab karena hati ini berubah-ubah ya hati ini berubah-ubah satu detik begini satu detik begitu hati selalu berubah ya ikhwan mungkin kalau kita berada di masjid di majelis iman kita naik bertambah tapi kalau kita lagi keluar pulang di kantor di toko di pasar di pekerjaan iman kita berkurang turun lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna qulubal ibad baina usbu'aini min asafi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha." Sesungguhnya hati manusia itu berada di antara dua jari Allah. Allah membolak-balik sekehendaknya. Jadi hati kita berada di antara dua jari Allah. Allah membolak-balik sekehendaknya. Sahabat Hanzalah radhiyallahu taala pernah suatu hari ketemu dengan sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar tanya, "Kaifa asbahta? Bagaimana kabarmu pagi ini?" Hanzalah bilang, "Nafaqo Hanzalah." Hanzalah munafik. Wah, sahabat Abu Bakar kaget. Wah, undur mataku. Kamu bilang apa? Kenapa kamu bilang dirimu munafik? Hanzalah bilang, "Iya, kalau kita di depan Rasulullah, iman kita bertambah, iman kita naik. Seakan-akan kita kelihatan surga neraka. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, kumpul anak istri, di pekerjaan, di kantor, di pasar, iman kita turun, banyak yang lupa kita. Kata sahabat Abu Bakar, saya juga merasakan gitu. Akhirnya kedua-duanya lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi dan Rasulullah menyadari hal itu. Ya memang itulah iman. Kalau kamu imanmu naik terus, la malaika fit Kalau imanmu naik itu tidak pernah turun, kamu akan diajak salaman oleh malaikat di jalanan. Artinya malaikat akan salut kepadamu, tapi kamu nggak bisa. Inna li nafsika 'alaika haqqan wa li zawjika 'alaika haqqan wa li rabbika 'alaika haqqan fa'ati kulli haqqin haqqahu atau kama qala sallallahu Allah punya hak untukmu Dirimu punya hak untukmu, istrimu punya hak, anakmu punya hak, semuanya punya hak. Berikanlah masing-masing haknya. Ada saatnya ibadah, ada saatnya kumpul anak istri, bercanda, iya kan? Seperti ada, ada saatnya berdagang, semuanya ada saatnya. Berikanlah masing-masing haknya. <clears throat> Karena hati ini berubah-ubah, maka diusahakan kita supaya istiqomah. Seandainya pun iman itu turun, turunnya jangan banyak-banyak sedikit aja, sehingga bisa naik lagi. Ya. Karena kalau turunnya drastis, itu naiknya berat, naik lagi berat. Naikkan iman itu berat, menurunkan iman itu gampang. Menambah iman itu repot, mengurangi iman gampang. Apalagi zaman sekarang, situasi kondisi sangat tidak mendukung untuk menaikkan iman. Justru mendukung untuk menurunkan iman, menjadikan futur. Maka dari itu Allah mewanti-wanti kita jangan niru ahli kitab. Mula-mula baik, lama-lama mereka tidak baik. Kemudian juga Imam Nawawi membawakan pula tentang orang-orang ahli kitab di surat Al-Hadid 27 wa qala ta'ala fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Mereka tidak menjaganya dengan sebaik-baiknya. Jadi mereka melakukan ibadah-ibadah seperti itu, tapi mereka sendiri nggak istiqomah, bubar sendiri. Dan ini juga sudah dibahas di bab yang lalu menjaga amalan. Kemudian hadis yang terakhir wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Amr bin As semoga Allah meridhai keduanya beliau berkata telah bersabda kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Ya Abdullah, la takun mitla fulan, la takun mitla fulan. Kana yakumul lail fataraka qiyamal lail muttafaqun alih Wahai Abdullah, jangan kamu menjadi seperti si fulan. Dulu dia bangun malam, lalu dia tinggalkan bangun malam. Jadi Rasulullah menasihati sahabat Abdullah bin Amr bin As, jangan kamu niru si fulan. Dan ini termasuk akhlaknya Rasulullah tidak menyebut nama. Tidak menyebut nama ya, karena khawatir hibah. Disamarkan aja namanya. Jangan kamu meniru si fulan. Si fulan dulu rajin sholat malam, tapi kemudian si fulan meninggalkan sholat malam. Dan ini juga nasihat untuk kita semuanya. Jangan kita niru si fulan. Dulu dia sholat malam, sekarang nggak lagi sholat malam supaya istiqomah. Kalau dulu sholat malam, sekarang sholat malam, nanti juga tetap sholat malam. Karena ada ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, sebagian yang dulu itu rajin sholat malam. Bahkan ada sebagian ngadu kepada saya, Ustaz, saya dulu Ustaz, ketika masih mahasiswa baru, saya rajin sholat malam dan saya gampang nangis Ustaz. Gampang nangis karena umur. Air mata gampang berlinang. Tapi sekarang Ustaz, setelah saya lama kuliah, berat sholat malam dan saya sulit nangis. Nggak bisa nangis kayak dulu. Kan? Jawabannya, ya kamu cari sebabnya. Sebabnya apa? Kenapa dulu kamu gampang sholat malam, gampang nangis, sekarang kok sulit? Sebabnya apa? Di antara sebab yang paling besar itu adalah dosa. Karena banyak dosa. Mungkin dulu masih bersih, masih polos, ya kan? lagi bersih, ngaji tersentuh, diberi nasihat, nangis. Telah lama pula mungkin banyak fitnah, banyak fitnah, fitnah wanita, fitnah dunia macam-macam sehingga sulit ngaji nggak nembus, nggak nembus ke dalam. Nah, berarti perlu kembali seperti dulu lagi. Bagaimana supaya tidak terfitnah oleh dunia dan fitnah wanita. Itu fitnah paling besar sekarang ya dua itu. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan takut dunia, takut nisa. Hati-hatilah kepada dunia dan hati-hatilah kepada wanita. Kalau wanita ya hati-hatilah kepada laki-laki. Jadi istiqomah Salat malam ya ikhwan luar biasa Salat yang oleh Allah disebutkan Secara khusus Dengan namanya dan diulang-ulang Adalah salat malam Salat dohor, asar, maghrib, isya nggak ada secara khusus Tapi ada secara Secara apa namanya Secara nggak langsung aqimis salata lidulukil laili isa ila wasaqil liduluki syamsi ila wasaqil lail wa qur'anal asr. Kalau subuh oleh Allah disebut karena subuh bagian daripada malam. Sementara kalau salat malam oleh Allah disebut banyak di Quran. Ini menunjukkan keutamaan salat malam. Yang membuat para nabi tegar menghadapi kehidupan yang keras itu diantaranya karena mereka sholat malam. Salat malam dibantu oleh Allah. Orang-orang sukses itu salat malam. Salat malam ya. Karena dia menyendiri dengan Allah, berdua-duaan dengan Allah, maka dia mendapat cahaya dari Allah. Dia mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Salat malam semampu kita. Kalau bisa bangun satu jam sebelum subuh silahkan Kalau nggak mampu setengah jam atau mungkin kadang-kadang satu jam sebelum subuh, kadang-kadang setengah jam. Yang penting harus ada sholat malamnya. Kalau belum witir minimal satu rakaat. Kalau sudah witir sebelumnya ya minimal dua rakaat. Yang penting sholat malam. Gak usah, gak usah jam satu. Satu jam sebelum subuh cukup. Yang penting istiqomah. Karena kalau nanti berlebih-lebihan cepat bosan. Ya kan karena setan itu mendorong. Wah, kata Ustaz orang sukses sholat malam ya. Nanti malam saya bangun jam satu. Iya. Nanti malam jam satu, besok jam satu, besok lusa jam satu. Hari keempat sakit. Iya kan? Hari kelima bosan nggak sholat lagi. Satu jam sebelum subuh kalau bisa istiqomah luar biasa. Istiqomah. Kalau sholat witir maksimal 11 rakaat. Tapi lebih juga boleh. Tapi saya kira 11 sudah sangat banyak. Sholat yang khusyuk, berdoa, bermunajat, apalagi sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Yanzilu rabbuna ila sama'i dunya fi kulli laylatin hina yabqa tulutul lail akhir yaqulu hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu wa hal min da'in fa'ujibah wa hal min sa'ilin fa'atiyah Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia tiap-tiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir Allah mengatakan apakah ada orang minta ampun aku ampuni dia jadi orang berdosa oleh Allah diambil minta ampunlah aku ampuni kamu apakah ada orang yang berdoa aku kabulkan doanya Apakah ada orang yang meminta minta berikan permintaannya Allah yang nantang kita itu Silahkan minta apa aja Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat Jadi istiqomah Jangan kamu jadi seperti si fulan Dulu dia bangun malam Sekarang dia nggak bisa bangun malam Loh Ustaz saya dulu kan belum nikah Ustaz nggak banyak tanggungan Iya kan Saya dulu belum punya anak Ustaz Sekarang udah capek punya anak Saya nyusui menidurkan anak sampai larut malam, oh bisa sholat malam, bisa. Semua kita bisa sholat malam. Hanya masalahnya mau atau tidak mau. Kalau Ramadan bangun jam berapa antum? Berapa jam sebelum subuh? Kalau Ramadan. Kalau antum berapa jam sebelum subuh? Ramadan. Satu jam sebelum. Kalau antum, antum berapa jam? Ramadan. Ini minimal satu jam ya sebelum subuh. Lah Ramadan kok bisa? Kenapa? Ramadan kok bisa? Kenapa? Jawabannya apa? Karena makan. Kalau untuk makan bisa. Kalau untuk sholat nggak bisa. Sahur kan? Itu semuanya bisa bangun malam. Nah anehnya kalau untuk makan itu bisa. Subhanallah. Tanpa dibangunkan pun bisa. Nggak dibangunkan marah. Kamu nggak bangunkan saya. Sama saya nggak sahur saya. Untuk makan marah-marah. Jadi sebenarnya semuanya bisa sholat malam, cuman mau atau nggak mau, iya kan? Sampai ada seseorang itu tanya kepada seseorang yang lain. Orang yang lain itu punya anak banyak, termasuk punya gadis banyak di rumahnya dan subhanallah semuanya sudah menikah dengan laki-laki yang soleh dan semuanya hidup bahagia insya Allah. Temannya punya anak-anak gadis yang belum nikah di rumahnya. Tanya kepada yang punya gadis banyak dan menikah, resepnya apa? Jawabannya, kamu bangun malam, kamu doakan, berdoalah kepada Allah. Mudah-mudahan datang ke rumah saya laki-laki yang baik, yang soleh untuk menikahi anak saya. Itu resepnya, didoakan. Akhirnya dipraktekkan, dia kalau malam bangun berdoa kepada Allah supaya anak-anaknya dinikahi laki-laki yang baik. Dan subhanallah doanya dikabulkan oleh Allah. Enggak lama dilamar, dilamar, dilamar sampai putrinya habis. Iya kan? Jadi resepnya sukses itu adalah sholat malam. Dan sholat sunnah yang paling afdol itu adalah sholat malam. Afdolus sholati ba'dal maktubati sholatul lain. Sholat yang paling afdol setelah sholat wajib adalah sholat malam. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang istiqomah untuk selalu mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala dan termasuk untuk selalu salat malam. Al Hasan Al Basri pernah ditanya, "Ma balul mutahajjidin ahsanun nasi wujuhan?" Wahai Hasan Basri, wahai Abu Sa'id, kenapa orang-orang yang ahli salat tahajud itu wajahnya bagus-bagus? Bagus ya, berseri-seri, enak dipandang, ada cahayanya. Kenapa? Kata beliau, li'annahum khallau bir rahman fa'albasahum nuran min Karena mereka itu berkhalwat, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan kepada mereka cahaya di antara cahaya-cahayanya. Seperti itu. Ibnul Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Raudatul Muhibbin wa Nuzhatul Mustaqim Wanita-wanita dulu itu suka tahajud Ketika ditanya kenapa kok suka tahajud Alasannya supaya tambah cantik Jadi make upnya itu sholat tahajud Supaya tambah cantik Dan memang tampak ya Antum aja rasakan Nanti pulang ngaca ya Ini betul ini Praktekkan nanti Nanti pulang ngaca Coba dilihat Perhatikan wajahnya semuanya Kemudian setelah itu mulai nanti malam sholat tahajud. Bangun jam satu jam sebelum subuh. Praktekkan seminggu. Setelah seminggu ngaca lagi. Bedakan dengan wajah yang sekarang. Berbeda. Betul. Tampak lebih menyenangkan wajah itu. Ada cahayanya, menyenangkan. Pokoknya lain lah. Dibuktikan aja nanti. Dan itu terbukti sekali. Karena mendapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala.